InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Masih pada bab yang ke-35. Babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillahi ta'ala. Bab termasuk iman kepada Allah adalah bersabar terhadap ketentuan-ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasannya para ulama menerangkan sabar itu merupakan bagian penting dari keimanan. Sabar adalah bagian penting dari keimanan dan sabar terbagi menjadi tiga macam, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangannya dan sabar dalam menghadapi musibah. Inilah tiga macam kesabaran yang kita butuhkan dan yang wajib kita amalkan di dalam kehidupan kita. Barang siapa yang dianugerahkan kesabaran, maka dia telah mendapatkan anugerah yang besar. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma u'tiya ahadun ataan khairan wa ausa minas sabr." Tidaklah seseorang itu diberikan satu pemberian dari Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi jemaah sekalian, dengan kesabaran kita meraih kebaikan dan kelapangan atau keluasan dalam hidup. Tetapi sabar itu adalah cahaya yang disertai panas. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru diyaun." Sabar itu adalah cahaya yang disertai panas. Apa maknanya jemaah sekalian? Sabar itu perlu ada usaha. Perlu ada perjuangan. Perlu ada usaha dan perjuangan. Tetapi hasilnya adalah cahaya Allah hidayah. Sebagaimana dalil yang sudah kita bahas, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-11. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Maksud ayat ini, barang siapa bersabar. Ini yang dimaksud iman kepada Allah dalam ayat ini. Barang siapa bersabar. Artinya, sabar termasuk keimanan maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ini penjelasan ulama mufassirin yang dimaksud dengan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya adalah barang siapa yang bersabar. Maka dia akan dapatkan hidayah. Dan itu sepantasnya dia dapatkan karena dia telah berusaha untuk bersabar. Maka Allah menganugerahkan hidayah kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayat ini mengandung pelajaran hidayah yang akan kita dapatkan itu juga bergantung pada kesabaran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya tapi disertai panas. Artinya harus ada usaha dan perjuangan maka hasilnya kita akan mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, sedikit kita tambahkan dalil-dalil tentang tiga macam kesabaran. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Di antara dalilnya, surat Toha ayat 132. Allah berfirman, Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan solat dan bersabarlah dalam melakukannya. Jadi jemaah sekalian, Allah menyuruh kita sholat dan Allah menyuruh kita agar memerintahkan keluarga kita melakukan sholat. Dan juga Allah menyuruh kita untuk bersabar di dalam melakukan sholat. Begitu pula dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Allah menyuruh kita bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepadanya. Jadi tetap bersama mereka, jangan meninggalkan mereka, jangan bergabung dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya atau yang kafir kepadanya dan mempersekutukannya. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah sabarkan dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rob mereka pada pagi dan petang hari mereka mengharapkan wajah Rob mereka. Maksudnya mengharapkan mengharapkan wajah Allah adalah pingin masuk surga dan mendapatkan kenikmatan terbesar penghuni surga yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara dalil tentang sabar dalam melakukan amal ketaatan. Butuh kesabaran. Dan sekali lagi, sabar itu butuh usaha. Nggak bisa seseorang beralasan, saya nggak sanggup. Karena sabar itu per, butuh perjuangan. Kalau nggak sanggup, ya berjuang. Dan Nabi saw juga bersabda, "Wa mayyatasobbar yusabbirullah." Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi Allah akan menolong kita sesuai dengan usaha kita dan yakin akan pertolongan Allah. Maka bersabarlah, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Di antara dalilnya jemaah sekalian, surat Yusuf ayat ke-33. Tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam beliau luar biasa kesabaran yang harus beliau miliki menghadapi godaan yang menimpa beliau dan ancaman yang tertuju kepada beliau. Beliau digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita. Bahkan bukan sekedar menggoda, mengajak terang-terangan, mengancam dan memaksa. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu bukanlah orang yang sudah punya istri, tapi beliau masih anak muda, yang masih semangat, yang syahwatnya lagi bergejolak, dan beliau tidak punya istri, dan beliau tinggal jauh dari kampung halaman. Seandainya beliau terjerumus dalam dosa, nggak ada yang kenal beliau, jadi beliau tidak terlalu malu, keluarganya pun nggak malu. Keluarga mengira beliau sudah mati. Jadi luar biasa kesabaran beliau. Dan para ulama mengatakan sabarnya beliau ketika menahan diri tidak melakukan perbuatan yang haram itu lebih dahsyat dibandingkan kesabaran beliau ketika dilempar ke dalam sumur. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita ditimpa musibah, kita memang nggak ada pilihan lain nggak ada pilihan lain yang paling memungkinkan bagi kita kecuali sabar. Sementara ketika kita digoda untuk melakukan kemaksiatan, kita mungkin mampu untuk memilih melakukan kemaksiatan itu. Sementara kalau kita ditimpa musibah, kita tidak ada pilihan lain kecuali menerima dengan kesabaran. Makanya kata para ulama, sabarnya beliau menghadapi godaan wanita itu, dan wanitanya bukan wanita sembarangan, wanita cantik jelita, kaya raya, dan memaksa serta mengancam. Maka sabar beliau ketika itu lebih besar dibandingkan sabar ketika beliau ditimpa musibah. Nah jemaah sekalian, pada akhirnya beliau dipenjara. Gara-gara tidak mau memenuhi keinginan orang yang mengajak beliau berbuat maksiat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat ke-33, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yada'unani ilaih. Wahai Robku, penjara lebih aku sukai. Daripada aku memenuhi ajakan mereka kepadaku untuk melakukan perbuatan maksiat. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Dan apabila engkau tidak memalingkan aku dari tipu daya para wanita itu, niscaya aku akan terjerumus mengikuti tipu daya mereka dan aku termasuk orang-orang yang jahil. Jadi jemaah sekalian, inilah kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Penjara yang beliau pilih. Penjara yang lebih beliau senangi daripada harus melakukan perbuatan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Dan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Maka jemaah sekalian, butuh kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Yusuf alaihissalam memberikan teladan kepada kita. Beliau lebih memilih tersiksa, terkurung di dalam penjara. Tidak ada kebebasan daripada harus terjerumus di dalam kemaksiatan. Inilah jemaah sekalian pilihan terbaik dalam hidup. Lebih baik hidup susah di dunia, lalu kemudian kita mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat daripada hidup senang namun bergelimang perbuatan dosa dan keharaman. Maka disinilah pentingnya kesabaran. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Inilah dalil-dalil berikut yang kita bahas dalam kitab Tauhid. Penulis menyebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda isnatani fin nasi huma bihim kufrun ada dua perkara yang terdapat pada manusia yang dengan sebab itu mereka menjadi kafir. Apa itu jemaah sekalian? Yang pertama at-ta'nu fin nasab mencela nasab yaitu merendahkan nasab orang lain atau keturunannya, bangsanya, marganya direndahkan, dihina. Maka ini termasuk kekufuran. Kemudian yang kedua, waniyahatu alal mayit. Meratapi mayit. Meratapi mayit itu artinya menangis dengan berteriak-teriak, meraung-raung ketika tertimpa musibah kematian. Ini juga kekufuran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kekufuran yang dimaksudkan di sini adalah kufur asgor, kufur kecil. Kufur kecil adalah dosa terbesar setelah kufur besar. Jadi maksud kekufuran di sini adalah kufur kecil. Artinya tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Beda dengan kufur besar, yaitu kufur kepada Allah, seperti menyembah kepada selain Allah, atau menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina ayat-ayatnya dan ajarannya, maka ini adalah kufur akbar. Namun, yang dimaksud dalam hadis ini adalah kufur asgar. Artinya dosa yang sangat besar. Yaitu mencela nasab orang lain, dan meratapi mayit. Yang terkait dengan pembahasan kita adalah larangan meratapi mayit. Karena itu menunjukkan berarti dia tidak sabar. Dia tidak sabar ketika ditimpa musibah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya bersabar. Dan orang yang tidak sabar menangis dan meraung-raung ketika ditimpa musibah, maka dia telah terjerumus di dalam dosa yang sangat besar. Akan tetapi, kalau menangisnya hanya sekedar mengeluarkan air mata, tidak sampai meraung-raung, dan tidak pula mengucapkan kata-kata yang menunjukkan seakan-akan dia nggak ridho dengan musibah yang menimpanya, maka itu boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menangis saat kematian putra beliau Ibrahim. Putra beliau, masya Allah masih kecil, wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis. Dan saat itu beliau bersabda, Tadma'ul ain, wa yahzanul qalbu, wa la nakulu illa ma yurdi rabbah, wa innaka wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Mata boleh meneteskan air mata. Hati boleh bersedih. Namun kita tidak boleh berkata kecuali yang membuat ridho Rob kita. Sesungguhnya kami sedih berpisah denganmu, wahai Ibrahim. Jadi Nabi SAW pun menangis, tetapi beliau sekedar menangis tanpa teriak-teriak, tanpa mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat Allah murka. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, tidak sabar itu kadang-kadang terlihat pada perilaku orang. Apa buktinya dia tidak sabar? Dia nangis sampai teriak-teriak. Itulah orang yang tidak sabar menghadapi musibah kematian. Maka dia mendapatkan dosa besar. Kemudian hadis yang berikutnya. Walahuma anibni Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu'. Marfu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, "Laisa minna man darabal hududa. Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah." Bukan bagian dari kami. Orang yang menampar-nampar pipi atau memukul-mukul dirinya sendiri dan merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Apa arti hadis ini jemaah sekalian? Maksudnya ketika ditimpa musibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengingatkan kita tentang kebiasaan orang jahiliyah. Kalau mereka ditimpa musibah, ini yang mereka lakukan. Mereka akan menyakiti diri mereka sendiri, merobek-robek pakaian mereka, dan berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah. Teriakan jahiliyah yang dimaksud adalah meratapi kematian, mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia nggak ridho. Dia tidak rela orang yang dia cintai sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kaum muslimin ketika ditimpa musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan ucapan ini jemaah sekalian akan meringankan musibah yang menimpa kita. Itulah pentingnya kita mengucapkan lillahi wa inna ilaihi rojiun agar musibah yang menimpa kita terasa lebih ringan. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Maka saudara kita, orang yang kita kasihi, terutama anak-anak kita, apalagi yang masih kecil, terasa akan terasa berat kalau mereka diambil oleh Allah tetapi kalau kita ingat, anak-anak kita ini milik Allah. Hanya dititipkan kepada kita. Maka rasa kehilangan itu akan semakin ringan. Musibah yang berat itu akan menjadi lebih ringan. Bahkan Rasulullah SAW juga secara khusus memberikan kabar gembira bagi orang yang kehilangan anak. Pertama, kehilangan anak yang wafat sebelum balik. Disebutkan dalam hadis yang sahih, anaknya ini akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Bahkan orang tuanya mungkin termasuk penghuni neraka. Karena dosa-dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Tapi dia mukmin. Dia tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Kalau melakukan syirik dan kufur, nggak ada harapan lagi untuk selamat. Dia masih mukmin, tidak melakukan syirik dan kekufuran, dosa-dosanya tapi lebih banyak maka dia termasuk penghuni neraka. Lalu ditarik oleh anaknya sampai akhirnya masuk surga. Kemudian lebih istimewa lagi jemaah sekalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Terjadi dialog antara Allah dengan malaikatnya. Allah mengatakan, "Qabattum walada abdi." Kalian telah mengambil anak hambaku. Malaikat menjawab, "Na'am, iya." Qabattum samarata fuadi. Kata Allah lagi, kalian telah mengambil buah hatinya. Jadi penamaan buah hati ini berasal dari hadis Qudsi. Kata para malaikat, iya. Wa madza qala abdi? Lalu Allah bertanya, apa yang dikatakan hambaku? Ketika kalian mengambil anaknya, mengambil buah hatinya, dan tentu Allah Maha tahu apa yang dia katakan. Maka para malaikat menjawab, hamidaka wastarja dia memuji engkau dan mengucapkan istirja. Pertama memuji, mengucapkan alhamdulillah. Istirja maknanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang dia ucapkan ketika anaknya wafat. Dia mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Ubnu li abdi baitan fil jannah, wasammuhu baital hamdi." Buatkan untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga, sebuah istana di dalam surga, dan namakan rumah itu atau istana itu dengan istana alhamdu, pujian kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, ini keutamaan khusus yang Allah akan berikan kepada orang tua yang bersabar. Ketika anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tidak sabar ketika ditimpa musibah seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yaitu menyakiti diri mereka dan merobek-robek pakaian mereka serta berseru dengan seruan jahiliyah. Kata Nabi SAW, orang yang melakukannya bukan bagian dari kami. Tapi jemaah sekalian, perbuatan ini oleh orang-orang syiah malah dianggap sebagai ibadah. Setiap tanggal 10 Muharram, mereka melakukan hal ini. Yaitu, memukul-mukul diri mereka. Sampai berdarah-darah. Lalu pamer pamer sama semua orang di jalan-jalan. Ya, orang-orang semua menyaksikan. Mereka anggap ibadah. Dan mereka meratapi kematian Al-Husain. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah. Padahal sebenarnya sudah sering kita sampaikan mereka lah penyebab kematian beliau. Jadi mereka mengundang beliau, beliau tinggal di Madinah, diundang ke Irak sampai di daerah namanya Karbala, beliau dihadang oleh pasukan Irak, pasukan gubernur Irak. Nah, orang-orang Syiah ini yang mengundang beliau, mereka lari, takut, berhadapan dengan pasukan pemerintah. Pemerintah Irak ketika itu yang zolim. Mereka lari ketakutan. Tidak ada yang membela Al-Husain. Tidak ada yang membela Al-Husain. Jadi mereka lah penyebab kematian beliau. Kemudian mereka sekarang berpura-pura meratapi kematian Al-Husain. Kalau itu sebenarnya belum seberapa. Di Karbala, mereka bangun kuburan Al-Husain dengan begitu megahnya, dan mereka berziarah ke sana melebihi ziarah mereka atau haji mereka. Dan mereka anggap itu lebih mulia, lebih afdol daripada melakukan haji disebutkan dalam buku-buku mereka, satu kali berziarah ke makam al Hussein itu lebih afdol daripada sembilan kali haji. Ya, itu ajaran mereka. Bahkan mereka pergi haji pun, labbaiknya, talbiahnya bukan labbaik Allahumma labbaik, tapi labbaik ya Husain. Itu Husain sudah mereka jadikan sebagai sesembahan mereka. Makanya golongan Syiah itu bukan bagian dari Islam sedikit pun. Ya. Yeah. Mereka menyembah selain Allah. Yang mereka sembah adalah al hussein Itu yang mereka lakukan setiap tanggal 10 Muharram. Yang disunahkan oleh Nabi SAW adalah berpuasa. Tapi yang mereka lakukan adalah meratapi kematian al hussein dengan menyakiti diri sampai berdarah-darah. Padahal itu kebiasaan jahiliyah. Hadis yang berikutnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersama dengan besarnya musibah. Maksudnya makin besar musibah kita, kemudian kita bersabar, maka pahala kita semakin besar. Sebagaimana juga firman Allah, ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin." Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ditimpa musibah, maka ingatlah hadis ini. Makin besar musibah kita, dan kita bersabar, pahalanya pun makin besar. Bahkan yang lebih istimewa lagi, mari kita perhatikan lanjutan hadis. Nabi saw bersabda, "Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan timpakan kepada mereka balak. Allah akan timpakan kepada mereka balak. Ternyata itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang diberikan musibah. Tetapi apa yang dia lakukan? Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan musibah tersebut, dengan perbuatan Allah menimpakan musibah kepadanya, maka Allah pun akan meridhoinya. Waman sakhita falahu sakhat. Akan tetapi Barang siapa yang murka, marah dengan ketentuan Allah tersebut, maka Allah pun murka kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Hadis ini sahih. Jadi jemaah sekalian, itulah tanda Allah mencintai seseorang. Allah uji dia dengan ditimpakan musibah. Kalau dia ridho, menerima apa yang Allah takdirkan, maka Allah pun ridho kepadanya. Tapi kalau dia murka, dia marah, dia tidak senang, Allah pun murka kepadanya. Karena dia murka pada perbuatan Allah. Maka Allah pun murka kepadanya. Jemaah sekalian, kita masuk hadis yang terakhir di dalam bab ini. Juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdil khairah, ajjala lahu ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya." apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukuman atas dosa-dosanya dalam kehidupan dunia ini. Yaitu dalam bentuk musibah. Wa idza Allahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah ingin menimpakan kejelekan kepada seorang hamba, maka Allah tahan hukuman terhadapnya, terhadap dosa yang dia kerjakan, nanti Allah sempurnakan balasannya di hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita di antara hikmah musibah adalah untuk menghukum dosa-dosa yang kita kerjakan di dunia ini. Dan itu lebih baik daripada dihukum di akhirat. Karena kalau dihukum di akhirat, nggak ada satupun yang sanggup menahannya. Nggak ada yang sanggup menerimanya. Tidak ada. Tidak ada satupun yang sanggup menerima hukuman Allah di akhirat. Tapi dia harus menjalani. Mau tidak mau dia harus menjalani. Nggak ada satupun yang sanggup menghadapi dahsyatnya azab neraka. Namun kalau sudah Allah tentukan masuk neraka, dia harus menjalani. Tapi jamaah sekalian, cobaan apapun di dunia ini, musibah apapun di dunia ini, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Jadi musibah yang menimpa kita nggak mungkin melebihi kemampuan kita. Hanya saja kita mau bersabar atau tidak. Allah hanya menguji kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Makin kuat keimanan kita, makin besar ujian yang akan menimpa kita sampai kita keluar dari dunia ini tanpa memiliki dosa. Itulah kehidupan orang yang beriman. Namun jemaah sekalian, yang lebih baik lagi daripada itu adalah cepat-cepat bertobat. Iya. Cepat-cepat bertobat supaya tidak dapat hukuman di dunia. Namun seandainya kita dihukum di dunia, maka itu lebih baik daripada dihukum di akhirat. Iya. Inilah jemaah sekalian beberapa dalil tentang keutamaan bersabar menghadapi musibah yang menimpa kita, ternyata di balik kesabaran itu atau di balik musibah yang menimpa kita ada berbagai macam kenikmatan, minimalnya adalah nikmat sabar, belum lagi nikmat diampuni diampunkan dosa-dosa dan nikmat terbebas dari azab di akhirat karena sudah dibalas di dunia. Makanya kemarin sudah kita bahas para nabi dan rasul alaihi wassalam dan para pengikut mereka sampai pada tingkatan bersyukur. Ketika ditimpa musibah, bukan lagi sekedar sabar, bukan sekedar ridho, tapi mereka malah syukur, senang, gembira ketika ditimpa musibah. Jadi jemaah sekalian, musibah itu hadapi dengan kesabaran dan kita akan mendapatkan pahala yang melimpah. Semoga bermanfaat. Ada sedikit waktu tanya jawab, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz, saya ingin bertanya tentang makna musibah, Ustadz. Uh, di sini kan dikatakan apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan, menyegerakan hukuman. Uh, bagaimana dengan musibah yang tidak ada nilai pahalanya, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Contohnya? musibah kepada orang-orang yang musyrik, kemudian dia tetap uh, tidak kembali kepada apa namanya uh, kepada Allah gitu Ustaz. Ya, baik. Jemaah sekalian, musibah itu bagi orang-orang beriman dan bagi orang-orang musyrik berbeda. Bagi orang-orang beriman ada dua kemungkinan. Apakah ujian atas keimanannya ataukah hukuman terhadap dosanya? Itu bagi orang-orang yang beriman. Para nabi dan rasul Kenapa mendapatkan musibah juga? Ujian keimanan. Ujian keimanan. Di samping juga ada hikmah-hikmah yang lain. Di antaranya agar kita mencontoh para nabi dan rasul, kesabaran mereka, terutama nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang lainnya juga adalah agar kita benar-benar menyadari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita juga tertimpa kepada beliau sebagai manusia, sebagaimana juga tertimpa kepada kita. Beliau terluka, beliau berdarah, beliau bisa wafat sama seperti kita. Ya, Namun hikmah musibah para nabi adalah untuk ujian keimanan mereka. Ya, Atau sebaliknya, bagi kebanyakan manusia selain para nabi dan rasul, maka ujian musibah itu bisa jadi hukuman, bisa jadi dua bisa jadi ujian, bisa jadi hukuman. Iya. Hanya saja kita sebagai hamba yang menyadari banyak dosa, pertama sekali yang kita lakukan adalah bertobat kepada Allah. Karena kita nggak bisa memastikan ini ujian, ini hukuman. Kita nggak mungkin bisa memastikan. Kita hanya bisa mengira-ngira. Ya, ada orang mengatakan saya di diuji oleh Allah. Padahal dia musyrik. Atau sholat saja tidak. Ya, itu bukan ujian, itu hukuman. Jadi, para ulama seperti itu. Ketika mereka ditimpa musibah, pertama yang mereka ingat adalah dosa. Seperti pernah kita ceritakan, salah seorang ulama salaf dahulu, ketika dia ditimpa musibah, yang pertama dia ingat adalah dosa. Kemudian mereka teringat dosa yang mereka lakukan sudah 10 atau 20 tahun yang lalu. Itu para ulama dahulu. Kenapa jamaah sekalian? Karena dosanya sedikit. Jadi mudah dia ingat walaupun sudah 10-20 tahun yang lalu. Kalau kita mungkin bingung, dosa yang mana ini? Makanya jangan sampai kita menganggap ujian yang musibah yang menimpa kita berarti itu ujian dan kita nggak perlu bertobat. Maka hendaklah kita bertobat setiap musibah yang menimpa kita. Ya. Karena begitu yang seharusnya kita berprasangka baik kepada Allah namun berprasangka buruk terhadap diri kita. Jadi, yang pertama kita lakukan ketika ditimpa musibah adalah bertobat. Sebagaimana juga firman Allah, Zohar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ladhi 'amilu la'allahum yarji'un." telah nampak kerusakan, musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Agar Allah membuat mereka merasakan sebagian apa yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un. Agar mereka bertobat. Itulah tujuannya Allah timpakan kepada kita musibah. Adapun kepada orang-orang kafir, itu Azab namanya. Kalau kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mendapatkan azab kalau sampai dia mati. Itu namanya azab. Tapi kalau dia belum sampai mati, itu azab sekaligus peringatan. Artinya, hendaklah dia bertobat, masih ada kesempatan. Namun jemaah sekalian, subhanallah, yang terjadi di masa ini, orang-orang yang mempersekutukan Allah, dalam keadaan lapang, ketika ditimpa musibah, bukannya sadar, bukannya tobat, tambah mempersekutukan Allah. Ketika pernah terjadi di satu daerah, ketika di masa lapang, mereka melakukan upacara sesajen untuk persembahan kepada selain Allah. Ketika mereka ditimpa musibah, upacara itu lebih disemarakan dengan harapan supaya musibahnya hilang. Subhanallah. Bukannya sadar, tambah syirik. Bandingkan dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Ketika mereka naik kapal, mereka takut tenggelam dalam kondisi genting, maka mereka akan berdoa dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mereka lupa semua dengan berhala-berhala, patung-patung. Itu orang musyrik jahiliyah dahulu. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka lupa dengan semua patung-patung mereka. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, mereka kembali mempersekutukan Allah. Jadi jemaah sekalian, sebagian orang-orang musyrik di zaman ini lebih parah daripada orang-orang musyrik jahiliyah. Iya, wallahu alam. Bagaimana melatih atau membuat rasa sabar di awal musibah datang atau terjadi? memudahkan sikap legowo seperti para ulama saat ujian atau musibah datang. Itulah manfaatnya kita pelajari bab ini. Karena kita sudah paham, sabar itu bagian dari keimanan dan sabar itu keutamaannya sangat banyak, hikmahnya sangat besar. Di belakang kesabaran ada nikmat-nikmat yang besar. Maka itu akan membantu kita. Malah kita mungkin bersyukur. Jadi inilah manfaatnya ilmu. Ketika kita memahami sabar itu adalah kemuliaan, maka kita akan semakin terdorong untuk bersabar. Iya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Pelajari ilmunya ini, pahami baik-baik. Di balik kesabaran ada kenikmatan-kenikmatan. Ada satu lagi yang perlu kita sebutkan tentang keutamaan bersabar kalau kita kehilangan sesuatu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Kalau kita kehilangan sesuatu, apakah sesuatu itu orang yang kita cintai atau barang yang kita senangi hilang, dicuri orang, atau orang yang kita cintai wafat. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca doa ini, Allah pasti akan menggantikan dengan yang lebih baik. Jadi hilang alpart misalkan. <laughs> Kalau dia baca doa ini diganti dengan apa coba? Diganti dengan yang lebih baik. Apa doanya? Baca dulu pertama, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik darinya. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini pasti Allah gantikan yang lebih baik. Ya, Waktu itu Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diajarkan doa ini sempat heran Masa iya yang ada yang lebih baik dari suami saya? Karena doa ini diajarkan ketika suaminya wafat. Suami yang tercinta, seperjuangan. Mereka hijrah bersama dua kali ke negeri Habasyah. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka pun menyusul ke Madinah. Ini keluarga pejuang di masa Nabi SAW. Sampai Ummu Salamah heran. Masa iya ada yang lebih baik dari suamiku? Kenapa dia ngomong begitu jamaah sekalian? Karena nggak banyak laki-laki dia tahu. Kalau sekarang banyak lihat Facebook, ya. Apalagi lihat sinetron, ya. Kalah suami saya nih. <laughs> Artis lebih ganteng, ya. Makanya dia kata dia heran. Ternyata jemaah sekalian tidak lama baru selesai masa idahnya, Langsung dia mendapatkan suami yang jauh lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ibu-ibu jangan harap suami cepat mati ya. Doakan supaya suami menjadi lebih baik. Kemudian jemaah sekalian, termasuk bisa meringankan musibah adalah lihat orang yang musibahnya lebih parah daripada kita. Kita kalau kehilangan barang, lihat orang yang kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Kehilangan anaknya, kehilangan saudaranya maka itu akan membantu kita untuk apa namanya meringankan musibah. Termasuk jamaah sekalian, seorang muslim kalau dia betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih beliau pernah berpesan, kalau kita ditimpa musibah, ingat kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua musibah akan jadi ringan. Kalau kita cinta kepada beliau, kalau kita mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita cinta kepada beliau, ketika kita ditimpa musibah dan kita ingat kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, semua musibah akan jadi ringan. Ini musibah umat terbesar. Kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhentinya wahyu dari langit. Jadi mengingat musibah yang lebih besar yang menimpa orang lain atau musibah kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan memudahkan kita menghadapi musibah. Ya. Kemudian juga ingat nikmat Allah lebih banyak kepada kita, musibah sedikit. Kalau kita banding-bandingkan musibah kita bisa dihitung, iya kan? Tapi nikmat Allah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu hitung nikmat Allah, kamu nggak sanggup hitung. Sementara musibah yang Allah timpakan kepada kita, kita masih bisa hitung. Jauh lebih sedikit jemaah sekalian. Dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian termasuk yang bisa meringankan musibah, minta nasihat. Saudara kita yang bertakwa, saudara kita yang berilmu, minta nasihat. Insya Allah itu akan meringankan musibah yang menimpa kita. Dan yang terpenting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kekuatan menghadapi musibah yang menimpa kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.